Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. <clears throat> Kaum muslimin dan muslimat, ikhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan bersama pada kesempatan ini <clears throat> membaca syarah keterangan Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Penjelasan atas kitab Usul Sunnah Karya Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah Dan kitab ini Usul <clears throat> Sunnah Adalah sebuah risalah yang sangat penting Yang menjelaskan prinsip-prinsip akidah prinsip-prinsip keyakinan, pokok-pokok keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Yang prinsip-prinsip ini banyak diselisihi. Banyak ditinggalkan oleh ahlul batil, ahlul ahwa. Terlebih di akhir zaman. Sehingga merupakan kewajiban bagi kita semuanya ma'asyiral muslimin untuk belajar ya. agar akidah kita ini benar tidak cukup hanya baik dari sisi lisan dan jasad saja tetapi yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya adalah kebaikan hati juga Orang-orang yang selamat nanti pada hari kiamat adalah man atallaha biqalbin salim. Seorang yang datang kepada Allah menjumpai Allah dalam keadaan hati yang salim, yang selamat. Ya. Sekarang ini kan banyak orang-orang yang mengatakan yang penting ya apa namanya? yakni hanya sebagian saja. Ada yang mengatakan yang penting hatinya. Kan demikian. Ya. Walaupun tak sholat, walaupun tidak melakukan apa namanya amalan-amalan zahir, yang penting hatinya. Ini salah. Dan jelas orang ini hatinya tidak baik. Kalau hati orang itu baik, ini saya akan baik juga apa? Lahiriahnya. Ya. Ada orang yang memperbaiki luarnya saja, namun hatinya tidak dia perbaiki, seperti orang-orang munafik. Baik di hadapan Nabi Ali salatu wassalam. Baik ketika mengucapkan salam. Baik di hadapan Nabi. Infaknya, solatnya, sodakohnya. Tapi ternyata hatinya itu jauh dari agama yang mulia ini. Sehingga mereka orang-orang munafikun dikatakan oleh Allah, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." orang-orang munafik itu justru berada pada neraka yang paling apa? bawah. Karena jeleknya hati mereka. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah pembahasan akidah termasuk pembahasan yang sangat penting dalam kehidupan kita ini. Mencocokkan akidah kita dengan akidah Rasul, mencocokkan akidah kita dengan akidah para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in kita telah sampai kepada pembahasan, kita lanjutkan pembahasan tentang Al-Qur'anul Karim. Apa keyakinan kita tentang Al-Qur'anul Karim? Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Ini sesuatu yang wajib kita yakini. Karena itulah keyakinan Rasul, keyakinan para sahabat. Al-Qur'an itu kalamullah, kalamnya Allah, firmannya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang berbicara didengarkan oleh malaikat Jibril kemudian malaikat Jibril menyampaikan apa yang didengar itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan itu juga tentunya atau yang disampaikan itu adalah kalam Allah firmannya Allah Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Para sahabat menyampaikan kepada tabi'in. Ditulis di mushaf. Yang ditulis, yang dihafalkan, yang dibaca yang kita dengar dari apa asritoh kaset-kaset ya itu semuanya adalah kalamullah firmanya siapa Allah ucapannya Allah bukan ucapannya Jibril bukan ucapannya Nabi Ali Shallallahu Wasallam dan yang namanya ucapan itu disandarkan kepada yang pertama kali apa mengucapkan Naam. Dari sini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ya. Kita juga diingatkan dengan keyakinan ahlu sunnati wal jamaah bahwasanya Allah memiliki sifat kalam. Allah itu berbicara. Ya. Karena lawan dari sifat kalam adalah apa? Tidak bicara, bisu. Dan itu adalah sifat naqs, sifat aib dan celah dan cacat. Dan Allah Jalla wa ala munazzahun disucikan dari sifat apa? Celah, cacat. Ya. Naam. Allah Jalla ala memiliki sifat kalam berbicara. Yang pembicaraan Allah itu bisa didengar. Bisautin. Dengan suara. Walaupun kita tidak bisa mendengar saat ini. Ya. Tetapi ada makhluk-makhluk Allah yang Allah izinkan untuk mendengar seperti malaikat Jibril, para malaikat mendengar termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar langsung firman Allah ketika beliau naik ke langit dalam perjalanan Isra Mi'raj. Ya. Yeah. Adapun kita tidak di dunia ini. Namun nanti di hari kiamat fil jannah insyaallah taala Allahu jalla wa ala berfirman. Di mahsyar pun demikian. Ya. Yeah. Iya. Dan hadis yang pernah kita baca pada pertemuan yang telah lalu telah kita sebutkan. Ya. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Tidak ada di antara kalian kecuali betul-betul akan diajak bicara oleh Robnya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Itu kan sabda Nabi yang jelas, ya atau tidak? Jelas sudah. Berarti Allah memiliki sifat kalam. Allah itu berbicara dan akan mengajak bicara hambanya dan didengar oleh siapa? Hambanya. Jangan disimpang-simpangkan maknanya karena ahlul batil mengatakan masa Allah berbicara. Kalau berbicara berarti harus ada kerongkongan, harus ada lidah, harus ada auzubillah. Apakah yang berbicara itu? Ya ini, ini namanya orang apa? Ya, tidak beradab kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk saja bisa bicara walaupun tidak punya apa namanya. Tidak harus. Jangan berbicara seperti itu. Ini namanya membayangkan sesuatu yang tidak boleh. Wah, ada haram. Nanti pada hari kiamat, mulut-mulut manusia dikunci. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat, kulit-kulit berbicara, tangan berbicara, kaki berbicara. Anda beriman atau tidak dengan ayat ini? Ya kita beriman. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Jadi Al-Qur'an adalah kalamullah dan kita meyakini Allah memiliki sifat kalam, Allah berbicara. Ya. Sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Dan tidak boleh kita menanyakan kaifiyah bagaimananya. Nah, ini tidak boleh. kaidah yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah. Imam Malik mengatakan, ya, dan ini berlaku untuk sifat kalam, ya. Kita terapkan untuk sifat kalam, al-kalamu maklum, Sifat kalam berbicara itu maklum, diketahui, yakni diketahui maknanya. Kalam itu dalam bahasa Indonesia apa artinya? Berbicara. Allah berbicara. Tetapi al-kaifu majhul. Tetapi kaif, bagaimananya, bagaimana Allah berbicara majhul, kita tidak tahu. Tidak dikasih tahu dan akal kita tidak sampai, maka tidak boleh berbicara dan bertanya-tanya bagaimana berbicaranya siapa? Allah tidak boleh haram. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan orang yang bertanya tentang bagaimana sifat kalamnya Allah, bagaimana sih Allah kalau berbicara? Ini pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, pertanyaan yang batil, pertanyaan yang seperti ini adalah bid'ah wal imanu bihi wajibun kewajiban kita hanyalah mengimani ya qala syekh rabi ibn hadi an-nida la yakunu illa bi harfin wa sautin yaliqu billah Allah jalla wa ala ya berbicara dan dalam Al-Qur'an disebutkan banyak yang menunjukkan bahwa Allah itu berbicara dan pembicaraan Allah itu didengar seperti dalam surah Asy-Syu'ara ayat 10 Allah mengatakan wa nada rabbuka Musa dan ingatlah ketika Robmu Allah menyeru Musa. Namanya menyeru seruan itu sesuatu yang didengar suaranya. Dan Nabi Musa betul-betul mendengar firman Allah. Ini diantara hamba Allah yang diajak bicara oleh Allah di dunia ini. Yaitu Nabi siapa? Musa. Ya. Jadi yang namanya nida seruan itu la yakunu illa biharfin wa sautin. Mesti dengan saut, dengan apa? Suara yang didengar. Wa harfin dan mesti terdiri dari apa? Huruf. Jadi Al-Qur'an itu huruf. Makanya Nabi mengatakan, ya, bacalah Al-Qur'an dan setiap huruf Al-Qur'an itu akan mendapatkan satu hasanat dan satu hasanat dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti Al-Quran itu terdiri dari apa? Huruf-huruf. Ya atau tidak? Dan Al-Quran kalamullah. Berarti kalam Allah Azza wa Jal itu bisautin wa harfin. Dengan suara. ya Suara yang didengar oleh Jibril tentunya. Wa harfin dan huruf. Ya. Dan kita meyakini bahwasanya ya Sifat Allah itu beda dengan sifat apa? Makhluk. Ini kaidah penting untuk kita pegang. Sama-sama ilmu. Allah punya sifat ilmu. Manusia juga punya sifat ilmu, ya atau tidak? Tapi tapi apakah ada yang mengatakan ilmunya Allah sama dengan ilmunya makhluk? Anda tidak ada. Beda. Walam yakullahu kufuan ahad. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Sifat kalam juga demikian. Ya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam berbicara. Manusia juga bisa berbicara. Tetapi jangan sekali-kali kamu menyamakan sifat kalamnya Allah dengan kalamnya siapa? Manusia. Iya. Jangan kamu samakan suaranya Allah dengan suaranya manusia. Hurufnya kalam Allah ya dan hurufnya ucapan apa? Manusia. Kalau manusia kalau bicara itu keluar huruf dari makharij. Dari apa? Makhraj. Ya. Huruf ba itu mesti keluarnya dari apa? Bibir ya. Ada huruf ba yang bisa keluar dari kerongkongan. Ada yang bisa? Ah, ah, huruf ba bisa keluar? Tidak bisa. Ada yang bisa? Nah. Baik. Ini bantahan bagi orang-orang apa? Qadariyah. Orang Qadariyah itu mengatakan perbuatan kita itu kita yang menciptakan. Itu kodaria. Dibantah. Ya. Kalau memang kamu yang menciptakan perbuatanmu, tolong keluarkan huruf ba dari apa? Kerongkongan. Eh? Eh? Bisa ndak? Eh? ndak bisa. Kayak orang bisu akhirnya. Ya. Huruf nun keluarkan dari kerongkongan. Ah, ah. Sampai mati ndak bisa keluar huruf apa? Nun. Iya, iya kan? Huruf nun itu ada mahrojnya, huruf ba ada mahrojnya. Ya. Nah, mulai antum pada coba kan? Ya, monggo dicoba, silahkan di rumah ngaca. Huruf sod, mim, itu mesti ada tempatnya masing-masing. Nah, yang seperti ini jangan dan tidak boleh disamakan dengan siapa? Allah tidak bisa dan tidak boleh disamakan. Ya. Karena pikiran-pikiran kotor itulah yang kemudian akhirnya oh kalau begitu kalau Allah berbicara berarti harus seperti ini, harus sama dengan manusia. Oh, wah tidak mungkin ini. Akhirnya dia mengatakan Allah tidak berbicara. Batil lagi ya. Akhirnya mensifati Allah dengan sifat bisu. A'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dakik di sini. Syekh Rabi mengatakan kita menetapkan sifat kalam bagi Allah dan namanya kalam itu mesti ada saut dengan suara ya. Kalam Allah disautin dengan suara didengar oleh malaikat Jibril. Wa harfin dan juga terdiri dari apa? huruf. Alif lam mim dikatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tetapi jangan sekali-kali ya kita mengatakan suaranya Allah sama dengan suaranya mada makhluk. Ya. Dan huruf dalam firman Allah Jalla wa'ala, jangan disamakan dengan huruf, jangan disamakan dengan huruf yang diucapkan oleh siapa? Makhluk. La yusbihu sautun wala hurufun. Tidak menyerupai suara siapapun dari makhluk. Dan tidak menyerupai huruf apapun dari huruf yang diucapkan oleh siapa? Makhluk. Wala kalamul makhlukin. Tidak sama dengan ucapan makhluk sama sekali. Fallahu yatakallam Kewajiban kita kita meyakini Allah itu takallam berbicara. Ya. Kan enak ya. Kita meyakini sesuatu yang membuat hati kita ini bersih, hati kita ini tenang karena meyakini sesuatu yang benar. Allah itu takallam berbicara. Dan ingatlah ketika Allah bicara kepada malaikat, Allah berbicara kepada Musa. Ini ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca. Allah berbicara. Iya. Allah mengajak bicara pada ahlul jannah. Naam. Ahlul jannah mendengar dan ahlul jannah, jannah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Allahu jalla wa'ala. Wabillahi taufiq. Wal kalam kita tetapkan sifat kalam bagi Allah. Dan kalam itu adalah sifat kamalin, sifat kesempurnaan. Ya. Fal jamadu la yatakallam. Kalau benda mati tidak bicara, itu sifat kurang. Meja tidak bicara, ya. Kayu tidak bicara, namun suatu saat nanti ya bisa bicara. Kayu bisa bicara, tembok bisa bicara, batu bisa bicara. Kapan itu? Nanti akhir zaman. Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan apa? Yahud. Perang. Di saat Orang-orang Yahudi bersembunyi di belakang batu. Batu mengatakan, Ya Abdullah, hada Yahud khalfi uktulhu, Wahai Muslim, ini di belakang saya ada orang Yahudi. Ta'al ke kemari, uktulhu, bunuh dia. Batu berbicara. Pohon berbicara. Kecuali satu jenis pohon, yaitu apa? Gharqad. Sakit. Diam, tidak bicara. Nah ini contoh. Makhluk bisa bicara. Siapa yang menjadikan bicara? Allahu Jalla wa'ala. Ya. Ya, kita tetapkan sifat kalam berbicara bagi Allah dan itu adalah sifat kesempurnaan. Ya, kalau yang tidak bicara lemah, kurang, nakis, manusia yang tidak bisa bicara juga dikatakan cacat. Ya. Al hayawanat la yatakallam, hewan tidak bicara. Wa ya ahattu minal basyaril alladziina yatakallamun dan semua mengatakan ya, hewan itu lebih rendah derajatnya dari manusia karena di antaranya manusia berbicara, hewan tidak berbicara. Ya, fallahu karramal insan wa kammalahu. Allahu Jalla wa ala, dia telah memuliakan manusia dan menyempurnakan manusia dengan menjadikan mereka bisa bicara. Itu dimuliakan oleh Allah. Ya, disempurnakan oleh Allah. Ya. Wa min kamalihi wa akmala kamalatihi al-kalam alladhi tamayyaza bihi ala sairil makhluqat. Dan Allah jadikan sifat bicara itu adalah termasuk kesempurnaan manusia. Ya, termasuk kesempurnaan manusia yang dengan itu terbedakan antara manusia dengan selain apa? manusia. Ya. Fallahu alladhi a'tal bashar wal malaika wal jin al-uqala a'tahum hadhil qudrah. Allah jadikan malaikat bisa bicara. Allah jadikan apa? Manusia bisa bicara. Allah jadikan jin bisa bicara. Iya. Jin bisa bicara. Ya. Malaikat bisa bicara. Bicara. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwa rahiman rahimakumullah. Allah menjadikan mereka bisa bicara. Dan ini adalah kesempurnaan mereka. Kesempurnaan malaikat, kesempurnaan jin, kesempurnaan manusia. Jin bisa bicara tidak? Bisa ya. Apa pernah ketemu jin? Hah? Ya jin bisa bicara. Hmm. Dalam Al-Quran disebutkan, dalam hadis disebutkan. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kata Nabi alaihi salatu wasallam telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekawanan jin mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian mereka berkata, "Inna sami'na Qur'anan ajaba." Kami sungguh telah mendengar Al-Qur'an yang menakjubkan. Itu ucapan siapa? Jin. Jin berbicara, malaikat berbicara. Ya, malaikat setiap malam bulan Ramadan datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam membaca apa? Al-Quran setiap malam. Dan jibrilah yang menyampaikan Al-Quran yang didengar dari Allah Azza wa Jal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Naam. Ini sifat sempurna. Jadi semua mengatakan sifat kalam itu adalah sifat yang sempurna, ya atau tidak? Merupakan kesempurnaan manusia. Kalau tidak itu berarti cacat. Ya. Ya, Fallahu kamilun dan Allahu Jalla wa ala adalah zat yang maha sempurna dan dialah yang memberikan kesempurnaan ya kepada hambanya. Maka sungguh sungguh tidak beradab ketika ada orang yang mengatakan Allah tidak bicara. Loh Allah memberikan kamu sifat bicara. Yang itu adalah sifat apa? Sempurna. Kemudian kamu mengatakan Allah tidak bicara. Sementara Al-Quran dan Sunnah mengatakan Allah memiliki sifat ini, kalam. Ya. Dialah zat yang maha sempurna dan dialah yang memberikan kesempurnaan kepada makhluk-makhluknya. Kesempurnaan yang sesuai dengan makhluk tentunya. Ilmu adalah sifat sempurna, ya atau tidak? Allah memiliki sifat ilmu yang maha sempurna. Dan Allah memberikan ilmu kepada hambanya yang Allah kehendaki. Kudrah adalah sifat sempurna bagi Allah Azza wa Jal. Kudrohnya Allah adalah kudroh yang maha apa? sempurna. Dan Allah memberikan sifat kudroh juga kepada apa? makhluk. Ada kudroh yang kita miliki. Ya, as-sama mendengar adalah sifat sempurna dan pendengaran Allah adalah pendengaran yang maha sempurna dan kita diberi oleh Allah sifat apa? sama mendengar, tentunya sebatas ya kesempurnaan manusia. Oke. Okay. Demikian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan Allah tidak bicara, sama saja dia telah merendahkan siapa? Allah Azza wa Jal. Demikian. Di samping telah menyelisihi Al-Quran, was sunnah, wal ijma' Al-Quran jelas menunjukkan Allah berbicara. Sunnah juga demikian. Ijma' juga demikian. Kok tiba-tiba kamu mengatakan Allah Jalla wa'ala tidak bicara? Ini sama saja merendahkan, menghina siapa? Allahu Jalla wa'ala. Ya. Dikatakan oleh Syekh Rabi' Falladhi yaslubu anillahil kalama wal ilma wal qudrata hada tanaqqus hada tunaqis Allah ghayatat Orang yang mencabut dan mengatakan Allah tidak punya sifat kalam, Allah tidak bicara, Allah tidak berilmu, Allah tidak memiliki kudrah. Ini adalah penghinaan dan merendahkan Allah Azza wa Jal dengan sangat perendahan yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu, ya, Allahu Jalla wa ala mengazab orang-orang Quraisy ya yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalamnya Allah tetapi ucapan manusia. Ya. Walamma qala ahadu kufari Quraisy ketika salah seorang kafir Quraisy mengatakan tentang Al-Qur'an sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Muddatsir ayat 25 in hadza illa qaulul bashar Al-Quran itu tidak lain hanya ucapan manusia, ucapan Rasul, ucapan Muhammad SAW. Wah ini ucapan dia saja. Padahal Al-Quran adalah kalamnya siapa? Allah. Ketika orang-orang kufar, orang Quraisy mengatakan Al-Quran adalah qaulul bashar. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Sa'uslihi sakor. Sungguh aku akan masukkan orang ini ke dalam neraka sakor. Yani orang yang mengatakan Al-Quran adalah kalamul bashar, ucapan manusia atau ucapan malaikah tidak mengatakan Al-Quran adalah ucapan Allah, Allah Jalla wa'ala mengancam mereka dengan neraka mada, sakor, sauslihi sakor, sungguh aku akan masukkan dia ke dalam neraka sakor. Hati-hati. Kamu mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Ya. Yeah. Wabillahi taufiq. Ma'asural muslimin rahimainu rahimakumullah. <clears throat> Al-Quran kalamullah dan Allah memiliki sifat kalam. Ya. Bismillah. Bisa difahami insyaallah? Ya, ini. al muslimin rahiman rahimakumullah. Kalau orang mengatakan Al-Quran itu kalamnya manusia maka sama saja dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Karena ucapan manusia adalah apa? Makhluk. Saya makhluk dan perbuatan saya juga apa? Makhluk. Saya makhluk hambanya Allah. Ucapan saya pun juga apa? Makhluk. Perbuatan saya juga makhluk. Kalau kamu mengatakan Al-Quran adalah kalamul bashar, ya, ucapan manusia, berarti sama saja kamu mengatakan Al-Quran adalah apa? Makhluk. Kaulul bashar makhluk. Ucapan manusia itu makhluk. Ya. Fatawa'adahu Allahu hadzal wa'id asyadid. Maka Allah Jalla wa ala mengancam mereka yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk atau yang mengatakan Al-Qur'an itu ucapan manusia diancam oleh Allah dengan ancaman yang demikian berat. Sa'uslihi sakor, aku akan masukkan dia ke dalam neraka diadab diadab oleh Allah, diancam oleh Allah ala hadat ta'an. Karena dia mencela Al-Qur'anul Karim. Dia mencela Al-Qur'anul Karim maka diancam oleh Allah dengan ancaman yang pedih ini. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu sihir. Ya orang-orang kufar. Ya. Ada yang mengatakan Al-Qur'an adalah qaulul bashar Ucapan manusia ini semuanya adalah ya penghinaan, toan, celaan kepada Al-Qur'anul Karim. Hada tanakkus wa ta'nun fi hadal Qur'an alladhi huwa kalamullah. Ini semuanya adalah celaan kepada Al-Qur'anul Karim. Yang itu merupakan ucapannya Allah yang Allah turunkan untuk hidayah dan sebagai petunjuk dan bimbingan bagi manusia. Nah, ini nikmat yang sangat besar. Allah turunkan Al-Qur'an agar manusia terbimbing. Ya. Dan kita tidak mampu mendengar ucapannya Allah Azza wa Jal sekarang di dunia. Dan dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah, Allah Jalla wa ala menurunkan Al-Qur'an melalui perantara malaikat siapa? Jibril alaihi salatu wassalam untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. Kemudian nikmat Allah yang besar ini justru kemudian ya ada timbal balik yang jelek dari manusia. Rahmat Allah, nikmat Allah ini justru mereka ingkari dengan mereka mengatakan, oh ini bukan ucapan Allah, ini ucapan manusia biasa. Ini sihir. A'udzubillah min dalik. Nah. Beda antara sihir dan ucapan Allah Azza wa Sihir itu kufur. Iya atau tidak? Ya. Penghinaan yang seperti ini. Ya. Allah Jalla wa'ala, kalam Allah, Allah turunkan dan merupakan nikmat Allah kita bisa membaca kalam Allah, kita bisa menulis kalam Allah, kita bisa menghafalkan kalam Allah. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab hidayah bagi manusia. Hudalin Nas Hudalil muttaqin. Al-Qur'an itu petunjuk bagi manusia. Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Laisa bi makhluk, bukan makhluk. Luar biasa ini, tidak beradab. Al-Mu'tazilah, wal-Jahmiyah, wal-Batiniyah, wal-Rawafid. Ini contoh kelompok-kelompok yang tidak beradab dengan Allah Azza wa Jalla. Li'anal Mu'tazilah, Kenapa mereka tidak beradab? Karena Mu'tazilah itu, Jahmiyah itu, dan Batiniyah itu, Wal-Rawafidah, Rawafid, Syiah Rawafidah, Wal Khawarij. Ya. Mereka itu kelompok-kelompok yang sesat termasuk dalam masalah Al-Quran kalamullah. Mereka sesat dalam bab ini. Allahu Akbar. Mu'tazilah, Rafidah, Khawarij, ya. Naam batiniyah, mereka sesat dalam masalah apa? Al-Quran kalamullah. Naam. Wa kullu fi'atid dalal takhtalifu maqalatuhum wa maqalatuhum wa mu'addaha anna Allah la yatakallam. Ya. Mereka ini berbeda-beda pendapatnya tentang Al-Quran, macam-macam. Ibarat mereka itu macam-macam. Semuanya sesat dan punya ibarat masing-masing. Namun muaddaha, yakni intinya sama. Intinya sama yaitu apa? Annallaha la yatakallam, Allah itu tidak bicara. Hmm. Hmm. Hatta al-asyairah, sampai pun asyairah. Al-asyairah pun ta'assaru bil mu'tazilah. Mereka apa? Terpengaruh dengan orang-orang apa? Mu'tazilah dalam bab ini. Ya. Wabillahi taufiq. Apa ucapan mereka? Awailuhum orang-orang Asy'ariyah yang awal mereka mengatakan al-kalam huwa sifatun qaimatun bidatillah. Mereka mengatakan sifat kalam itu ya Allah punya sifat kalam. Ya, kalau disebutkan sifat-sifat Allah, mereka membatasi ya atau tidak? Ya, sifat Allah dibatasi oleh mereka. Ya, kudrah, iradah, ilmu, haya, sama, kalam apa? Basar. Ada kalam di sini. Mereka tetapkan sifat apa? Kalam. Ya, oh, berarti mereka sama dengan ahlu sunnah menetapkan sifat kalam. Ya. ya, lahiriahnya menetapkan sifat apa? Kalam. Tapi hakikatnya beda. Karena awal mereka, pendahulu-pendahulu asyairah mengatakan bahwasanya kalam itu yang mereka maksud, kalam adalah sifat yang ada pada diri Allah. Tapi kalau bicara Al-Quran, lakin hadzal Quran laisa kalamuhu. Adapun Al-Quran itu bukan kalamnya Allah. Tetapi hikayah likalamihi. Penghabaran ucapannya Allah. Jadi bukan ucapannya Allah. Jadi tidak ada keyakinan apa namanya malaikat mendengar ucapan siapa? Allah yang betul-betul itu ucapan Allah Jalla wa ala. Ya. Tapi itu hikayah ya, ibarat pengibaratan ucapannya siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah, ini barangkali ikhwatil kiram yang bisa kita sebutkan pada sesi yang pertama ba'da salatil eh, maghrib insyaallah kita lanjutkan idznillah azza wa jalla bi hadzal qadri